Surah Ar-Rahman Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Allah yang Maha Pengasih Allamal Qur'an Yang telah mengajarkan Al-Qur'an Khalaqal insan dia menciptakan manusia. Dia mengajar manusia pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan Keduanya bersujud kepada Allah. Dan Allah meninggikan langit dan dia menciptakan keseimbangan. Allah agar kamu tidak merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan dia telah membentangkan bumi untuk makhluknya. Fi فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام Di bumi ada buah-buahan Dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang والحب ذو العصف والريحان Dan biji-bijian yang berkulit Dan bunga-bunga yang harum baunya فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan خلق الإنسان من صلصال كالفخار Allah telah menciptakan manusia Dari tanah kering seperti tembikar وخلق الجان dan dia telah menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Rabbul Mashriqaini wa Rabbul maghribain. Dialah Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan مرج البحرين يلتقيان Dia membiarkan dua laut mengalir Yang kemudian keduanya bertemu بينهما برزخ لا يبغيان Di antara kedua lautan itu Ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان Dari kedua lautan itu Keluar mutiara dan marjan فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan Bagaikan gunung-gunung فبأي آلاء ربكما تكذبان maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Semua yang ada di bumi akan binasa. Tetapi tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? سنفرغ لكم أيها الثقلان Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai manusia dan jin. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان Wahai jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya, kecuali dengan kekuatan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah? yang kamu dustakan. Yursalu alaikuma min narin wa nuhasun فلا تنتصران Kepada kamu jin dan manusia akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان Maka apabila langit terbelah dan menjadi mawar merah seperti kilauan minyak, فبأي آلاء ربكما تكذبان maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام Orang-orang yang berdosa diketahui dengan tanda-tandanya, kemudian direnggut ubun-ubunnya dan kakinya. فبأي آلاء ربكما تكذبان maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? ولمن خاف مقام ربه جنتان Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. فبأي تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? ذواتا أفنان Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فيهما من كل فاكهة زوجان Di dalam kedua surga itu ada aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان Para penghuni surga bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان Di dalam surga ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin sebelumnya. فبأي آلاء ربكما تكذبان maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari itu seakan-akan mereka adalah permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Hal jazaa'ul ihsani illa ihsan Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dan selain dari dua surga itu, ada lagi dua surga. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mudahan مدهامتان Kedua surga itu hijau tua warnanya. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فيهما عينان نضاختان Di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فيهن خيرات حسان Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. فبأي آلاء ربكما تكذبان maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari itu dipingit di dalam kemah-kemah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان Bidadari-bidadari itu tidak pernah sebelumnya disentuh oleh manusia maupun jin. فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. فبأي آلاء ربكما تكذبان maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.